Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ihsanih Wa syukru lahu ala taufikihi wa amtinanih Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah ta'ziman li syanih واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه اما بعد Alhamdulillah Ma'asyiral ikhwa wal akhwat Fiddin azakumullah Kaum muslimin Sahabat hang dimanapun anda berada Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang sungguh dengan apapun kita mengungkapkan pujian <clears throat> dan sanjungan <clears throat> atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri nikmatnya maka pujian dan sanjungan yang kita ungkapkan tetap <clears throat> belumlah memenuhi pujian dan sanjungan yang pantas bagi kebesaran dan keagungan Allah. Allah Subhanahu wa taala dipuji dan disanjung karena sifat-sifat ketinggian dan kemahasempurnaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dipuji dan disanjung karena <clears throat> sempurnanya karunia dan nikmat yang diberikannya kepada manusia. Yang dalam semua keadaan ini tentu saja pujian yang kita yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah sesuai dengan kebesaran dan keagungan yang pantas baginya. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih saja pernah mengucapkan La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik Ya Allah, aku tidak mampu membatasi pujian dan sanjungan yang pantas bagimu. Karena engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang engkau peruntukkan bagi dirimu sendiri. <clears throat> Alhamdulillah. <clears throat> Ikhwan dan akhwat sekalian, a'azzakumullah. Di pagi atau siang hari ini kita bertemu kembali dalam majelis ilmu yang mulia. Untuk satu tema yang sangat agung. Yang merupakan <clears throat> sebab keselamatan seorang hamba dalam kehidupannya, dunia dan akhirat tema tentang istiqomah di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kenapa kita harus menyebutkan di atas Islam dan di atas sunnah? Karena ini adalah petunjuk para ulama salaf. <clears throat> Islam tentu mencakup sunnah. Dan sunnah adalah Islam. Wa'lam annal islama huwa sunnah wal is annal islama huwa sunnatu wa sunnatu al islam. Wa la yakumu ahaduhuma illa bil akhar. Itu ucapan Al-Imam Al-Barbahari di kalimat pertama yang beliau sampaikan dalam kitab Syarh Sunnah. Ketahuilah bahwa Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu dialah Islam. Tidak akan bisa berdiri salah satu di antara keduanya kecuali dengan yang lain. Loh kalau begitu apa gunanya kita katakan sekarang istiqomah di atas Islam dan Sunnah? Kan cukup satu saja. Jawabannya, perincian itu tentu memiliki makna tersendiri. Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan dalam Al-Quran, <clears throat> para malaikat secara umum kemudian Allah menyebutkan lagi malaikat Jibril misalnya untuk memberikan perhatian, kekhususan. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan misalnya iman dengan Islam atau iman dengan amalan soleh. Padahal iman juga amalan soleh. Amalan soleh termasuk dalamnya iman untuk memberikan pengertian yang khusus, pengertian yang lebih supaya ada perhatian. Ketika kita menyebutkan istiqomah di atas Islam dan di atas sunnah, pertama kita punya salaf pendahulu. Di antaranya yang antum ketahui adalah Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala yang pernah mengungkapkan dalam beberapa riwayat yang dinukil dari beliau. Misalnya beliau pernah berdoa, Allahumma amitni alal islami wa sunnah Ya Allah wafatkanlah aku di atas Islam dan di atas sunnah. <clears throat> Juga beliau pernah mengatakan Alhamdulillahi ala nikmatil islami wa sunnah. Segala puji bagi Allah atas nikmat Islam dan nikmat mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama yang lebih terdahulu daripada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Abu Aliyah dari kalangan tabi'in yang pernah diucap dinukil ucapan beliau yang mengatakan nikmatani la adri ayyuhuma a'zam al-islamu wa sunnah. Ada dua nikmat yang tidak aku tahu mana yang lebih besar di antara keduanya, yaitu nikmat mengenal Islam dan nikmat mengenal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mungkin kita ingin jelaskan supaya lebih jelas makna keduanya sekaligus makna yang khusus bagi keduanya, <clears throat> batasan yang lebih khusus bagi keduanya, maka Islam itu artinya hidayah secara umum. Sunnah adalah perincian hidayah. Karena hidayah itu dibagi dari sisi umum dan khususnya ada dua. Seperti keterangan Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam. Hidayah umum dan hidayah khusus yang lebih terperinci. Atau menurut yang diterangkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di dalam Taizir Karimir Rahman dengan istilah hidayatun ila sirat wa hidayatun fis sirat kita butuh hidayah untuk mengetahui jalan. Setelah kita mengetahui jalan, waktu menempuh jalan, di dalam perjalanan kita butuh hidayah lagi. Hidayah untuk mengenal jalan yang benar. Yang kedua, hidayah sewaktu menempuh jalan yang benar. Di dalam jalan yang benar. Dua-duanya kita butuh untuk istiqomah di dalamnya. Bahkan Syekh Rahman asadi dalam kitab Taisir Karimur Rahman menyebutkan dua jenis hidayah ini sewaktu menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah <clears throat> Al-Fatihah yang kita baca. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Beliau menyebutkan permintaan untuk menempuh jalan yang lurus, hidayah untuk bisa menempuh jalan yang lurus di sini mencakup dua hidayah tadi. <clears throat> hidayah agar kita mengetahui mana jalan secara umum, kemudian hidayah di dalam jalan tersebut ketika kita menempuhnya. Makanya <clears throat> kita ketahui bersama permintaan yang kita diwajibkan untuk membaca di setiap rakaat salat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahi ini perlu perenungan. Ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apa hikmahnya kenapa kita terus disuruh mengucapkan doa ini? Kalaupun hari ini kita bisa menempuh jalan yang lurus, tapi bagaimana dengan ats keteguhan di atasnya? istiqomah di atasnya. Makanya perlu terus kita meminta. Ingat, sudah kita bahas, hidayah itu bukan milik kita. Hidayah itu di tangan Allah. Sebagaimana dia maha kuasa untuk memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dia juga bisa mencabut dari siapa yang dikehendakinya. Makanya doa ini waktu kita baca kita renungkan maknanya. Di dalamnya bukan cuma permintaan hidayah itu sendiri. <clears throat> Jadi maknanya bukan cuma diminta oleh orang yang belum punya hidayah supaya dapat hidayah. Bukan cuma makna ini. Di dalamnya juga terkandung makna apa? Tolabul mazid yang pertama, minta tambahan hidayah. Tambahan supaya imannya sempurna. Karena kalau hidayahnya belum sempurna, gampang terlepas kecintaan dan semangat kita mengusahakannya pun lemah karena kita belum merasakan manfaatnya, kemanisannya, keindahannya dengan utuh. Jadi terkandung permintaan al-mazid minal hidayah, tambahan hidayah dan yang kedua apa? Talabut sabat alaiha meminta keteguhan di atas hidayah itu sendiri. Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah. Ingat, pembahasan tentang istiqomah itu menjadi penting <clears throat> ketika kita kaitkan dengan pertama kondisi akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Kalau di zamannya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mereka tetap mengucapkan doa ini, padahal bagaimana lingkungan mereka, kondisi di zaman mereka, masih ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ayat-ayat Al-Quran turun, mereka bergaul dengan orang-orang yang imannya sempurna seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab, Al-Ashratul Mubasyarina bil Jannah, 10 sahabat yang diberi kabar gembira masuk surga, orang-orang yang baik. Mereka tetap berdoa minta istiqomah. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Di zamannya tabi'in seperti itu. Ilmu yang bermanfaat masih tersebar. Fitnah masih banyak orang-orang yang bisa meredamnya dengan ilmu dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melalui ilmu yang mereka miliki. Nah, bagaimana di zaman kita? Ilmu yang bermanfaat sedikit, fitnahnya banyak. Sudah seperti itu kebanyakan orang tidak sadar bahwa dia sedang di zaman fitnah, harusnya lebih hati-hati. Coba hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang sering kita dengarkan. Riwayat Imam Muslim tentang kondisi fitnah di akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudlimah." Hendaknya kalian bersegera dalam melakukan kebaikan. Mubadaroh ini berlomba, bersegera mendahului sebelum datangnya fitnah-fitnah, bukan cuma satu, fitan. Banyak berbagai macam bentuknya silih berganti datangnya. Sudah seperti itu, bertubi-tubi datangnya. Bentuknya seperti bagian malam gelap gulita. Sudah malam gelap lagi. Masya Allah bagaimana akan terlihat Satu saja belum selesai datang lagi yang berikutnya Yang ketika menghadapi fitnah itu Seseorang ada yang masih beriman di pagi hari, sore harinya dia telah menjadi kufur. Bukan lagi menjadi ahlul bid'ah atau orang yang menyimpang. Menjadi kafir ketika datangnya fitnah. Ada orang yang di sore harinya beriman, besok paginya menjadi kafir. Lo lihat, ini mungkin orang yang terjerumus dalamnya tidak sadar. Nah kenapa kebanyakan dari kita tidak menyadari hal ini? Ini kondisi fitnah di akhir zaman. Makanya orang itu semakin dia mengetahui kemuliaan Islam, kemuliaan sunnah, wallahi dia semakin berhati-hati dalam urusan agamanya. Dia semakin waspada dari upaya-upaya syaitan untuk merusak agamanya. Karena agama kita adalah sesuatu yang paling berharga yang kita miliki. Raksumalil mu'min dinuhu haitsu ma zala zala ma'ahu. Ini ucapannya Imam Al Hasan Al Basri. Harta utama, modal utama, harta yang paling berharga seorang mukmin adalah agamanya, imannya. Kemanapun dia pergi, apapun yang dilakukan, agamanya yang dipertimbangkannya. <clears throat> Karena urusan dunia atau harta, <clears throat> kita korbankan, dunia pun akan habis, tidak akan mungkin menetap yang akan kita bawa sampai mati adalah agama kita. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita ketika beliau menyebutkan dalam doa tentang pentingnya menjaga agama. Wala dunya akbar wala taj'al musibatana fi dinina wala dunya akbar hammina. Ya Allah janganlah engkau jadikan musibah bencana yang menimpa kami dalam urusan agama. Biar dunia habis karena memang dunia akan habis. <clears throat> Dan janganlah engkau jadikan dunia sebagai puncak dari keinginan kami. Menjaga agama supaya tidak kena musibah ini penting. Inilah artinya istiqomah. Istiqomah itu bagaimana kita selalu bisa bersabar menempuh jalan sunnah. Tetap menghadiri kajian-kajian majelis ilmu. Kemudian kita meninggal dunia di atas keyakinan tersebut. Luar biasa. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai kematian datang menjemputmu. Istiqomah artinya suluku siratil mustaqim duna ta'wijin anhu yamnatan wala yasrah. Selalu menempuh jalan yang lurus tanpa berbelok ke kanan dan ke kiri sampai di akhir hayat kita. Ini perkara yang berat tapi akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hamba yang dipilihnya. <clears throat> bagi hamba-hamba yang dipilihnya. Dan termasuk ciri-ciri orang yang akan dimudahkan kebaikan termasuk istiqamah adalah ketika dia perhatian kepada agamanya. Coba, mungkinkah diberikan anugerah kebaikan orang yang tidak peduli dengan kebaikan? Mungkin nggak kira-kira? <clears throat> dia tidak peduli. Bagaimana Allah berikan kepada dia? Dia tidak merasa mulia dan bangga dengan Islam. Bagaimana akan dimuliakan dengan Islam? <clears throat> Ada kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ya. Sesuatu itu diberikan kepada kita kalau kita benar dalam mengimaninya. <clears throat> Contohnya perkara-perkara gaib di hari akhir. Ada azab su apa ini? Azab neraka, nikmat surga, azab kubur, nikmat di dalam kubur. Ada syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. <clears throat> Ada mendatangi telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak peristiwa-peristiwa dahsyat pada hari kiamat. Ada sebagian orang yang menisbatkan diri kepada Islam mengingkarinya. Coba kita bayangkan, orang yang mengingkari Bagaimana akan mendapatkan kenikmatan? Tidak mungkin kan? Ada orang yang mengatakan misalnya naudzubillah min Ah, azab kubur itu tidak ada, nikmat kubur itu tidak ada. <clears throat> orang seperti ini bagaimana dia akan selamat dari azab kubur? Dia sendiri mengingkarinya di dunia. Kalau dia mengingkari dia tidak akan mungkin minta perlindungan kepada Allah darinya, iya kan? Terus bagaimana dia akan dapatkan seperti misalnya syafaatnya Rasulullah SAW? Dia mengingkarinya. Orang yang mengimaninya saja salah cara dalam mengusahakannya tidak dapat. Apalagi orang yang menolaknya sama sekali. Nah ini kalau berlaku dalam urusan-urusan akhirat, dalam urusan dunia juga berlaku seperti itu. Yang saya katakan kaidah tadi, ini dibawakan oleh Imam Ibnu Kathir. Sewaktu beliau menjelaskan tentang hadis-hadis mutawatir keberadaan al-haud telaganya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Membantah orang-orang yang mengingkarinya. <clears throat> Kemudian dia membawakan ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan man kadzaba bi karamatin lam yanalha. Barang siapa yang mendustakan atau mengingkari satu kemuliaan, maka dia tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan tersebut. Coba ini dalam urusan agama, kalau orang tidak merasa mulia dengan agamanya, dia tidak akan dimuliakan dengan Islam. Jadi pertama kita harus tahu dulu agama ini yang paling penting <clears throat> penentu kebaikan segala urusan kita. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kebaikan, yang pertama disebut adalah perbaikan agama. Allahumma aslihli dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi Ya Allah perbaikilah agamaku, imanku yang ini merupakan ismah penjaga kebaikan urusanku, penentu kebaikan segala keadaanku. Agama yang pertama kali disebut Kemudian perbaikilah urusan duniaku karena disitulah aku hidup. Dan perbaikilah urusan akhiratku karena itulah tempat aku kembali. <clears throat> Jadi orang merasa penting dulu dengan agamanya. <clears throat> Makanya, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah. Jadi, istiqomah itu penting karena fitnah-fitnah yang berpotensi merusak agama di akhir zaman itu banyak bertubi-tubi ditambah lagi gelap tidak jelas. Makanya orang harus benar-benar mengusahakan penjagaan. Tentu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala yang pertama. <clears throat> Sudah kita bahas kemarin di pertemuan yang lalu. Kita mengusahakan penjagaan dari Allah <clears throat> adalah dengan kita menjaga agamanya. Yang artinya mengikuti syariatnya supaya kita mendapatkan sebab-sebab penjagaan dari Allah. Ihfadillaha yahfadzka. Ihfadillaha tajidhu tujahak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jagalah Allah, jagalah batasan-batasan syariatnya, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah, jagalah batasan-batasan syariat Allah, maka kamu akan dapati Allah selalu di hadapanmu, menyertaimu dengan kebersamaan yang khusus yang mengandung arti pertolongan darinya, penjagaan dalam segala kebaikan, perlindungan dari segala keburukan. <clears throat> nah sekarang, saya sudah katakan tadi, orang yang semakin paham agamanya, semakin benar imannya, mesti dia akan semakin risau, semakin peduli untuk mem mem memikirkan <clears throat> bagaimana agamanya supaya terjaga. <clears throat> <coughs> Ada sebuah nukilan dari Imam siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Dari kalangan Tabi Utabiin ketika dia menasehati murid-muridnya. Imam Sufyan Ats-Tsauri kalangan tabi'ut tabi'in, yakni masih di zaman generasi yang diutamakan dalam Islam. Dia pernah membuat nasihat tertulis kepada murid-muridnya untuk mereka perhatian. <clears throat> Dan ternyata di dalam nasihat ini menyadarkan kita bahwa dulunya para sahabat orang-orang yang sempurna imannya perhatian mereka dalam menjaga agamanya sangat besar. Dan sangat serius mereka pikirkan. Sufyan Atsauri rahimahullah taala ya menyampaikan nasihat tertulis ini kepada murid-muridnya dengan ucapan setelah alhamdulillah dan memuji Allah Subhanahu wa taala bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan Amma ba'du fa innakum fi zamanin kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadzuna billahi an yudrikuhu Ketahuilah bahwa saat ini kalian hidup di zaman saat ini maksudnya zamannya beliau zaman tabi'ut tabi'in masih ada orang yang sekelas Imam Sufyan Ats-Tsauri orang yang sekelas Abdullah ibnul Mubarak sekelas Imam Malik bin Anas <clears throat> dan para ulama besar lainnya. Apa kata beliau? Sesungguhnya kalian saat ini hidup di zaman yang para sahabat Nabi SAW berlindung kepada Allah untuk tidak mencapai zaman tersebut. Masya Allah bagaimana kalau dilihat zaman kita sekarang. Orang yang sekuat imannya seperti sahabat, tidak berani mempertaruhkan imannya hidup di zaman tabi'ut tabi'in. Kalau kita katakan mereka imannya rusak, wajar tidak berani. Lu imannya sempurna tidak berani menghadapi fitnah. Sementara kita yang imannya pas-pasan, mendingan kalau pas-pasan. Menghadapi fitnah, Masya Allah tenang-tenang saja. Seperti orang yang paling kuat imannya. Apa buktinya kita tenang-tenang saja? Kita anggap ya fitnah ada dan tidak ada, tidak terasa. Tidak menghadiri pengajian, tidak <clears throat> berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita rasa biasa-biasa saja. Ada yang kurang dalam ibadah kita, dalam kedekatan kita kepada Allah, kita juga tidak merasa ada yang sakit dalam hati kita. Para sahabat Nabi SAW berlindung kepada Allah untuk tidak mencapai zaman tersebut. Apa kata beliau? Walahum minal ilmi ma laysalana. Padahal mereka punya senjata, ilmunya tentu lebih tinggi dan kami dan tidak kita miliki. Bekalnya untuk menghadapi fitnah cukup kuat. Jadi dasar penguat iman sudah ada, senjatanya juga ada, tapi mereka takut. Maksudnya bukan takut tidak berani, tapi takut resiko agamanya yang rusak. Mereka punya ilmu yang tidak kita miliki. Walahum minal kidami fil Islam malai salana. Mereka punya keterdahuluan masuk Islam yang tidak kita miliki. Mereka punya teman-teman, penolong-penolong dalam kebaikan yang tidak kita miliki. Coba kita bayangkan bagaimana kondisi kita. Fakaifa bina hina adroknahu. Bayangkan bagaimana kondisi kita ketika kita menghadapi zaman ini dalam keadaan sudah iman kita pas-pasan, senjata kita untuk menghadapi fitnah juga lemah. Loh, ini gambaran dari generasi terbaik umat ini. Harusnya ini menjadi pemikiran bagi kita semua. Makanya, <clears throat> saya katakan, orang yang mengetahui nilainya agama, maka dia mesti akan berhati-hati dan berusaha keras untuk mempertahankannya. Itulah yang saat ini kita ingin bahas. Ingin kita capai dalam kehidupan kita. Alhamdulillah sekarang kita bisa merasakan nikmatnya belajar tauhid, belajar akidah yang benar. Kita melihat orang-orang yang tidak sempat mempelajari hal ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulunya kita pun seperti itu. Kita dipilih dengan segala kekurangan kita. Harusnya dengan nikmat ini kita syukuri, kita renungkan, kita juga ingat. Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja mencabut hidayah tersebut. Kalau hamba ini kurang mensyukuri nikmatnya. Kurang menyambut dan memanfaatkan hidayah tersebut dengan sebaik-baiknya. Coba lihat Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah menjelaskan makna sebuah ayat Al-Qur'an dalam Surat Al-Anfal ayat ke-24 kalau tidak salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum." Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Ini indahnya tawaran dari Allah bagi manusia untuk menyambut hidayahnya, menyambut hidayah yang diturunkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hidayah itu menjadikan hidup manusia lebih berarti, lebih bernilai, lebih indah dan bahagia. Setelah itu Allah menyebutkan ancaman. Wa'lamu ketahuilah Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan ini ancaman. Yaitu Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kuasa untuk memasukkan hidayah ke dalam hati kita. Karena memang dia yang menguasai hati kita. Membolak-balikan hati kita. Dia juga yang bisa menghalangi hidayah untuk masuk ke dalam hati kita. Artinya, dia maha kuasa untuk mencabut hidayah tersebut dari hati seorang hamba ketika Allah mendapati hamba ini kurang mensyukuri nikmatnya atau tidak menghargai tingginya nilai hidayah yang Allah anugerahkan kepadanya. Ini keadaan yang sangat mengkhawatirkan jika terjadi pada diri seorang hamba. Makanya saat ini sungguh demi Allah ya <clears throat> senjata yang kita butuhkan untuk mempersiapkan diri menghadapi semua fitnah sudah kita bahas semalam adalah banyak berdoa berdoa pun jarang kita lakukan atau kalau kita lakukan bukan dengan persiapan yang baik ilmu. Bagaimana kondisi tolabul ilmi kita? Ilmu itu kita pelajari dengan sungguh-sungguh saja, kita baru dapatkan setengahnya. Kata sebagian dari para ulama ahlu sunnah, al-ilmu in a'taitahu kullaka lam yu'tika illa nisfahu. Ilmu itu kalau kamu berikan semua yang ada pada dirimu, maka dia tidak akan memberikan kepadamu kecuali setengahnya. Orang yang yang menuntut ilmu sepenuhnya, dia akan dapatkan setengah dari ilmu. Berarti kalau orang yang menuntut ilmu setengah-setengah, apa dapatnya? Hah? Dapat apa? <laughs> Setengah dibagi setengah, ya, betul. Setengah dibagi setengah. Sekarang saat ini masih mending kalau ada orang yang menuntut ilmu setengah-setengah. sekarang ya, pertimbangan yang ada di akhir zaman yang saya katakan tadi penuh dengan fitnah, itu juga menjadi sebab ilmu yang bermanfaat di akhir zaman itu sedikit. Coba, kita menuntut sudah setengah-setengah, manfaat dari ilmu lagi pertimbangannya, belum lagi doa, istiqomah, banyak sekali masalah atau problem yang kita hadapi sebenarnya. Cuma kita kurang menyadarinya. Imam Az-Zahabi dalam salah satu biografi seorang ulama saat ini saya lupa siapa namanya di dalam kitab Syiar Alami Nubala waktu menjelaskan tentang kitab-kitab yang berisi ilmu yang bermanfaat tulisan para ulama terdahulu yang ketika sampai di ulama di zaman sebelum zamannya Imam Az-Zahabi Imam Az-Zahabi ini masih termasuk pernah berguru dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Ya ini masih dekat-dekat dengan zamannya Ibnu Qayyim, Ibnu Kathir, Ibnu Rajab Al-Hambali, kurang lebih. Beliau mengomentari di biografinya salah seorang ulama ini, beliau mengatakan, "Wa ammal yaum" Adapun hari ini di zamannya Imam Az-Zahabi, fama bakiya min hadhil ulumi illa qalil. Fi unasin qalil wa ma aqalla minhum man ya'malu bidzalikal qalil fahasbunallahu wa ni'mal Adapun hari ini ya zamannya ulama tersebut saya sudah sulit masuk buku-buku para ulama sulit mereka mendapatkan buku-buku dari ilmu yang bermanfaat beliau komentari zamannya adapun di zaman kami sekarang ini maka tidak tersisa lagi dari ilmu-ilmu yang bermanfaat tersebut kecuali sangat sedikit Ilmu yang bermanfaat sudah sangat sedikit. Padahal ini senjata untuk menghadapi fitnah. Bayangkan. Di zamannya Imam Az-Zahabi. Bagaimana di zaman kita saat ini? Tidak tersisa dari ilmu-ilmu yang bermanfaat tersebut kecuali sangat sedikit. Itu pun fi unasin qalil. Pada diri orang-orang yang sedikit jumlahnya. Ilmunya sedikit, yang miliki sedikit. Sudah yang memiliki sedikit kata beliau apa? Wa ma aqalla minhum man ya'malu bidzalikal khalil. Lebih sedikit lagi di antara mereka yang mengamalkan yang sedikit itu. Makin sedikit, makin sedikit, makin sedikit. Makanya beliau menutup dengan ucapannya fahasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai pelindung kita dan dia adalah sebaik-baik penolong. Jadi bisa kita bayangkan apa yang tersisa di zaman kita sekarang ini. Kalau seseorang tidak menguatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia akan selamat? Di zaman yang penuh dengan fitnah. Nah, oleh karena itulah ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din azakumullah. Saya cuma ingin mengingatkan, wallahi nikmat besar yang Allah berikan kepada kita kajian-kajian sunnah, kita punya media sunnah, radio, TV. Masya Allah ini merupakan upaya kita untuk bisa mengais sisa-sisa kebaikan yang ada di akhir zaman. Ingat, agama Islam tidak butuh kepada kita. Sudah kita bahas kemarin. Agama Islam itu kalau tidak kita ikuti pemahaman yang benar, maka Allah subhanahu wa ta'ala bisa mendatangkan hamba-hambanya yang lebih tahu diri dan tahu bersyukur. Kalau seandainya ada yang berpaling di antara kita, na'udzubillah min Jadi Islam tidak butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada kemuliaan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum 'an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu." Wahai orang-orang yang beriman, siapa di antara kamu yang murtad berpaling dari agamanya, Allah bisa mendatangkan orang-orang lain, hamba-hambanya yang lain yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Siapa yang tidak semangat menjaga agamanya, maka Allah tidak butuh kepada dia. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang kufur maka Allah tidak butuh kepada semua makhluk di alam semesta ini. Jadi ini adalah kenyataan yang harusnya kita pahami dengan benar. Agama Islam agama yang mulia. Saat ini kita dimudahkan belajar Islam, belajar sunnah. Masya Allah ini merupakan nikmat yang besar menjadikan seorang hamba dekat dengan sebab-sebab yang menguatkan imannya. Makanya sudah kita bahas di pertemuan kita <clears throat> yang lalu, para ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat menafsirkan At-Ta'ifatu al mansuro golongan yang selalu ditolong oleh Allah, golongan yang selamat. Siapakah mereka? Siapa? Ahlul hadith, orang-orang yang selalu belajar ilmu sunnah. orang-orang yang selalu belajar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semangat untuk mengkajinya. <clears throat> Karena ilmu sunnah <clears throat> ini merupakan sebab yang menjadikan seorang hamba akan selalu terbimbing menempuh jalan yang lurus. Sudah kita bahas tadi, Islam itu menunjukkan kita jalan. Di dalam Islam kita butuh petunjuk untuk Selalu menetapi jalan tersebut. Petunjuk ini adalah sunnah. Makanya ilmu agama itu disebut dengan dalil. Dalil artinya rambu petunjuk. Orang yang selalu berpegang dengan rambu-rambu petunjuk, insya Allah dia akan selamat dari kesesatan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Man dalil dolas sabil. Barang siapa yang menyelisihi dalil, maka dia akan tersesat jalannya. Dia akan tersesat jalannya. Subhanallah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain disebutkan dalam sebuah athar yang sahih menyebutkan perbandingan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih ada di kalangan mereka dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat iltihaq bir rafiqil a'la. Ketika Rasulullah SAW telah wafat. Ini supaya kita mengetahui bagaimana nilai keberadaan sunnah Rasulullah SAW di kalangan kita. Sahabat yang mulia Anas bin Malik atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhumah mengatakan, "Lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata" adha'a minha kullu syai'. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, kami rasakan semua yang ada di Madinah bercahaya. Semua yang ada di Madinah bercahaya. Walamma tuwfiya adlama minha kullu syai. Tapi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, kami rasakan yang ada di Madinah benar-benar menjadi gelap. Benar-benar menjadi gelap. Kenapa? Waktu Rasulullah SAW ada, otomatis bimbingan beliau tersebar. Petunjuk yang beliau bawa dari Allah Subhanahu wa taala selalu menerangi hidup para sahabat. Ketika beliau meninggal dunia otomatis ini berkurang. Sampai selanjutnya kata sahabat ini, fama nafadnal aidi min turabi qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta angkarna kulubana. Belum lagi kami selesai menyeka, membersihkan tangan kami setelah menguburkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami sudah mendapatkan sesuatu yang asing ada di hati kami. Ini siapa yang berbicara? Para sahabat. Baru sebentar kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah bagaimana kondisi kita yang jauh dari sunnah? Jauh dari zaman kenabian yang otomatis keburukan semakin besar. Ingat kaidahnya, zaman itu semakin dekat dengan kebaikan, kebaikannya sunnah, kebenaran dominan. Semakin jauh, keburukan yang dominan. Innal ahda kullama kana lisunnati aqraba kana sawabu aghlaba satu masa itu semakin dekat dengan zaman kenabian, maka kebenaran semakin dominan, keburukan semakin kecil. Semakin jauh berarti sebaliknya. Ini keadaan gambaran kondisi kita. Makanya <clears throat> antum ketahui karena keutamaan. Ya tentu kita katakan ini kemuliaan petunjuk yang sempurna dari para sahabat yang benar-benar mereka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Islam, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din, kaum muslimin, para pemerhati <clears throat> radio Hang atau Hang TV, rahimakumullah, ya. Salah satu yang diyakini dan disepakati oleh semua ahlu sunnah wal jamaah, semua para imam Islam. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain adalah generasi terbaik. Mereka adalah orang-orang yang paling sempurna imannya, paling jauh dari kekufuran. Kenapa? Karena pendidik mereka yang hidup di kalangan mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mencela para sahabat berarti mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau orang ada orang yang mengatakan murid-muridnya buruk berarti pendidiknya buruk. Wallahi ini celaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, tentang kondisinya para sahabat yang sangat jauh dari kekufuran. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Bagaimana mungkin kalian menjadi kufur? Kalian sangat jauh dari kekufuran. Ini para sahabat. Kekufuran jauh dari mereka. Karena di hadapan kalian dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan di kalangan kalian ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antum tahu sebagian dari ulama besar tabi'in ada golongan yang disebut dengan al-mukhadramun. Ini istilah tabi'in senior dinamakan al-mukhadramun. Mukhadramun ini tabi'in yang umurnya senior ya, umurnya panjang. Mereka pernah menjumpai zamannya Rasulullah SAW. Bahkan ada yang mas pernah menjumpai zaman jahiliyah. Tapi kodarullah tidak sempat bertemu dengan Nabi SAW. Ada yang mengenal baru masuk Islam sudah di akhir-akhir masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian di antara mereka ada yang bergegas langsung datang ke Madinah. Sampai ada sebagian dari ulama tabi'in yang disebutkan dalam biografinya hampir saja dia menjadi sahabat. Jadi saking tingginya kedudukan sahabat, tabiin ini dipuji, hampir dia menjadi sahabat. Kenapa? Ketika dia masuk Islam, dia dengar ada Rasulullah SAW, bergegas dia datang ke Madinah. Karena waktu itu tidak ada pesawat, ya. Akhirnya dengan kendaraan seadanya. Begitu mau sampai di Madinah, datang berita Rasulullah SAW telah meninggal dunia. Contohnya seperti siapa? Seperti Imam Qais ibnu Abi Hazim dari Kufah, dari Irak dia kasihan datang ke Madinah sudah sampai hampir Madinah, datang rombongan yang menyampaikan Rasulullah SAW baru saja meninggal dunia. Sehingga dalam biografinya disebutkan kada ayyakuna sahabian. Beliau ini hampir saja menjadi seorang sahabat. Sama juga dalam biografinya Imam Tabi'in yang lainnya Abu Muslim Al-Khawlani yang namanya Abdullah ibnu Thawb rahimahullah taala. Dia juga sudah berusaha datang masih dia masih agak jauh dibandingkan Qais tadi lebih dekat dia. Ini masih agak jauh ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Jadi keberadaan ilmu sunnah, keberadaan sunnah di kalangan para sahabat itu menguatkan iman mereka. Nah saat ini kita sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita melakukan apa yang dilakukan oleh para ulama, dekatkan diri dengan ilmu sunnah. Orang yang belajar ilmu sunnah berarti dia dekat dengan kehidupannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dekat dengan nafas-nafas beliau. Ini seperti ungkapannya salah seorang penyair ketika memuji orang-orang yang semangat dalam menuntut ilmu sunnah. Penyair ini mengatakan, Ahlul hadithi hum ahlun nabi sallallahu alaihi wasallam illam yashaf nafsahu anfasahu sahibu. Orang yang selalu belajar ilmu hadis, ilmu sunnah, mereka adalah orang yang terdekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kalaupun mereka tidak bisa menyertai dirinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka bisa menyertai nafas-nafas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din azakumullah. Ini nikmat besar sebab yang menjaga iman kita dengan izin Allah perlu kita jaga. Di kalangan para ulama salaf mereka mengungkapkan pernyataan-pernyataan yang menunjukkan majelis ilmu sunnah kalau hilang di satu daerah, maka tidak lama lagi di daerah tersebut akan muncul berbagai macam bencana utamanya bencana dalam urusan agama. Banyak orang yang sesat, banyak pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Karena sunnah itu kalau mati otomatis bid'ah akan hidup. Kedua-duanya tidak akan bisa hidup bergandengan. Seperti yang dinyatakan oleh Imam Az-Zahabi ketika menyebutkan di dalam kitab Tazkiratul Huffad biografinya salah seorang ulama yang kurang lebih dia dekat-dekat dengan masanya Imam Ahmad. Yaitu Imam Ishaq Ibnul Furat. Atau setelah Imam Ahmad, yaitu zamannya Imam Bukhari ya kurang lebih di zaman-zaman tersebut. Ketika beliau meninggal dunia, ternyata di tahun yang sama meninggal dunia pula dua atau tiga orang ulama ahlul hadis besar lainnya. Yang Adzhabi kemudian mengomentari seperti biasa selalu beliau membawakan faedah-faedah yang berhubungan dengan kisah-kisah para ulama tersebut. Beliau berkata, "Qultu wa mithlu haula'i idza khalat madinatun anhum faqad ala ala ahlihan naqs." Orang-orang yang kedudukannya seperti mereka ini menyebarkan ilmu sunnah, rajin menyampaikan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyebarkan petunjuk Allah, Orang-orang yang seperti mereka ini ketika satu saat satu negeri kehilangan mereka maka sungguh penduduk negeri itu sebentar lagi akan ditimpa bencana. Akan ditimpa musibah. Bukan karena kehilangan merekanya, zat merekanya, tapi dengan perginya atau meninggalnya mereka ilmu sunnah tidak lagi tersebar dengan luas seperti sebelumnya. Coba antum renungkan berharganya nilai majelis-majelis ilmu yang saat ini dimudahkan di majelis-majelis kita alhamdulillah. Pemerintah kita juga tidak melarang kita. Makanya kita doakan dengan segala kekurangan yang ada pada diri mereka. Kita doakan pemerintah kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memperbaiki keadaan mereka. Tentu lebih baik lagi. Karena ini sebab yang menjadikan kita lebih dekat dengan keteguhan iman. Antum tahu fitnah di akhir zaman ketika datang itu dahsyat. Salah satu di antara sebab utama yang menjadikan kita bisa menghadapinya sebesar apapun dengan taufik setelah taufik dari Allah setelah selalu berdoa kepada Allah adalah kesabaran kita menuntut ilmu sunnah belajar hadis-hadis Rasulullah SAW. Apa dalilnya? Antum pernah baca hadis riwayat Imam Muslim. Yang disebutkan sehubungan dengan kisah Dajjal. Antum tahu fitnahnya Dajjal itu fitnah yang besar. Sampai semua nabi mengingatkan umatnya padahal masih masih jauh masanya. Fitnah Dajjal ketika muncul luar, luar biasa. Keanehan-keanehan yang ditampakannya sampai banyak orang yang beriman kepadanya. Dan menyangka dia adalah Rob yang menciptakan alam semesta beserta isinya. Penipu. Orang yang kuat imannya bertemu dengan dia. Bayangkan ketika datang di satu daerah orang beriman. Disuruh subur tanah apa ini tumbuhannya. Tumbuh semua tumbuh-tumbuhannya. Satu daerah yang tidak mau beriman dikatakan gersang. Gersang semuanya. Orang terpengaruh. Tapi ada sebuah hadis riwayat Imam Muslim yang menyebutkan ada seorang pemuda laki-laki yang dikatakan dia termasuk orang yang mati syahid yang paling utama. Terbunuh di jalan Allah. Apa kisahnya? Pemuda ini adalah orang yang semangat belajar ilmu sunnah Ketika keluar fitnah Dajjal, maka dia pun datang menemui Dajjal. Berdialog sebentar, setiap kali Dajjal menampakkan keanehan, pemuda ini mengatakan, Mazdartu illa yakinan, tidak bertambah pada diriku kecuali aku semakin yakin, anta dajjalul kathabul ladhi akhbarona angka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Engkau adalah dajjal pendusta yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kami. Apa yang menjadi syahid di sini? Apa buktinya bahwa pemuda ini kuat karena semangat belajar ilmu sunnah? Kata para ulama, pemuda ini mengatakan, saya yakin kamu adalah dajjal pendusta karena ciri-cirimu seperti yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kami. Kira-kira pemuda ini pernah ketemu Rasulullah SAW tidak? Dia di akhir zaman tidak mungkin ketemu kan? Tapi dia yakin mengatakan, Rasulullah SAW memberitakan ciri-ciri tentang kamu kepada kami. Berarti dari mana dia mengetahui ciri-ciri tersebut? Dari belajar ilmu sunnah. Dan dengan dia yakin mengatakan berarti dia tahu mana sunnah yang sahih, mana sunnah yang lemah. Hadis yang sahih, mana hadis yang do'if. Kata para ulama inilah yang menjadikan sebab imannya teguh. Dan ini bukti ya merupakan bukti bahwasanya mempelajari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sebab yang menguatkan iman seseorang. Ya, oleh karena itulah, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah. Ingat nilai hidayah itu mahal. Akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dipilihnya. Oleh karena itu, majelis-majelis ilmu kita sabar untuk menghadirinya. Apa yang kurang dalam urusan agama kita, utamanya urusan iman kita, ibadah kita kepada Allah, kita perbaiki. Ingat, <clears throat> ya, salah satu di antara faedah, beberapa kali saya jelaskan dalam kajian-kajian kita tentang masalah yang berhubungan dengan hati yang tertutup, kita harus buka agar kemanisan iman masuk, Iman itu indah, iman itu manis. Ini tentu penting hubungannya sama masalah istiqomah. Ya, istiqomah itu artinya orang yang telah mengenal kebaikan dan dia tidak akan meninggalkannya. Berarti orang itu istiqomah kalau dia telah merasakan iman itu, belajar Islam itu, belajar sunnah itu adalah keindahan dan kenikmatan tinggi yang tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Berarti kita harus mengusahakan untuk merasakan nikmatnya belajar ilmu sunnah. Nikmatnya melaksanakan sunnah. Ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah adalah orang-orang yang hatinya terbuka menerima keindahan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, maka Allah akan lapangkan hatinya terbuka untuk menerima keindahan Islam. Dia merasakan Islam itu nikmat. Kalau orang sudah merasakan ini, dia tidak akan meninggalkan Islam itu selama-lamanya. Tentu ya, ma'asyiral ikhwal wal akhwat fi din azakumullah, saat ini kita semangat beragama, semangat belajar sunnah, semangat mengamalkan Islam. Karena ujian belum nampak. Coba kalau ada ujian. Coba kalau ada tarikan-tarikan harta. <clears throat> Banyak orang yang saat ini mungkin dia ikuti kajian. Awal-awal dia merintis usaha, usahanya belum besar. Masih gampang ditinggalkan. Tapi begitu usahanya laris, sudah perhitungan duit, kalau ditinggalkan 5 menit, berapa duit yang akan lewat, orang sudah mulai mundur teratur. Jadi Islam dijadikannya nomor dua, nomor tiga, nomor empat, nomor lima. Ini orang yang belum merasakan kemanisan iman, nikmatnya belajar ilmu sunnah sebagai sesuatu yang menguasai hatinya. Padahal di antara sebab utama yang menjadikan para sahabat istiqamah adalah perkara ini sebagaimana yang disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kisah ketika dialognya Abu Sufyan dengan Raja Romawi yang paham kitab Injil Heraklius yang bertanya dengan banyak pertanyaan di antaranya sebab yang menjadikan sahabat itu istiqomah, tidak mau meninggalkan agama, padahal penderitaan, penyiksaan, cobaan demikian besar yang yang mereka hadapi. Wahal yartaddu ahadun minhum sahtotan lidinihi ini an Ini pertanyaan Raja Romawi ini kepada Abu Sufyan yang belum masuk Islam waktu itu. Apakah ada di antara sahabat Nabi SAW yang murtad meninggalkan agamanya setelah masuk Islam? Pertanyaan wajar, cobaannya berat, siksaannya berat. Mestinya ada yang meninggalkan agama. Luar biasa Abu Sufyan dengan jujur menjawab, lah tidak ada yang meninggalkan Islam. Ini kuatnya iman para sahabat, generasi terbaik umat ini dan menunjukkan keberhasilan dakwah, pendidikan, metode pendidikan Rasulullah SAW ketika membina kaum muslimin dijawab oleh Raja Romawi ini dengan sebab yang diketahuinya dari kitab Injil yang kemudian dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Apa katanya? Tidak ada yang murtad. Beliau berkata, "Kadzalikal imanu hina tukhalitu basyashatuhul qulub." Memang demikian gambarannya iman kalau rasa manisnya, rasa nikmatnya, keindahannya telah merasuk menancap di dalam hati manusia tidak akan ditinggalkan selama-lamanya. Ini yang saya katakan. Dari kajian-kajian kita yang lalu, kenapa kita harus belajar iman yang benar? Kenapa kita harus mengusahakan pohon iman di hati tumbuh dengan benar? Kenapa kita harus mengusahakan pemahaman terhadap sunnah itu merasuk ke dalam hati? Bukan cuma sekedar lewat saja dengarkan atau direkam bertumpuk-tumpuk, tidak ada yang pernah diulang. Berapa CD yang kita punya, punyai rekaman yang kita punya, tulisan yang kita catat? Siapa yang pernah mengulanginya? Padahal perlu dimasukkan ke dalam hati supaya seperti keadaannya para sahabat. Ketika keimanan telah menguasai hati, tidak akan digantikan dengan apapun. Ini sebab utama yang menjadikan mereka istiqomah. Makanya, ya karena waktu juga saya ringkas, ya karena masih ada forum tanya jawab. Kesimpulannya, Ma'asyiral ikhwa wal akhwat fi din azakumullah, jalan yang kita tempuh saat ini insya Allah sudah benar. Kajian-kajian kita hadiri, kita dengarkan di rumah-rumah kita, kita ajak keluarga kita, kita baca buku-buku yang bermanfaat. Cuma ingat, perlu diperbaiki, perlu ditingkatkan. Kemudian, belajar agama itu memasukkan keindahan Islam ke dalam hati. Makanya, kita semua saat ini yang sudah kenal nikmatnya belajar ilmu sunnah, harusnya dalam pengajian sudah harus lebih memilih kajian-kajian yang mengarah kepada upaya meningkatkan mutu ilmu. Tidak lagi seperti keadaan sebagian orang saat ini. Pengajian itu yang disukai yang hanya sekedar enak didengar. Tidak peduli ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Seperti yang saya katakan, orang-orang awam sukanya yang sekedar lucu-lucu saja pengajiannya bagus. Oh bagus sekali, lucu. Berarti ukurannya lucu. Kalau tidak lucu tidak bagus pengajiannya. Ada lagi sebagian orang yang memilih-milih kajian yang hanya menyenangkan saja. Kalau ada kritikan, wah sudah berpaling dia. Bagaimana Islam akan masuk dia sendiri menutup dirinya tidak mau menerima Islam. Jadi kita tingkatkan kualitas ilmu kita karena ingat kita butuh keindahan Islam, kebenaran sunnah ini merasuk ke dalam hati kita supaya selama-lamanya hamba yang memiliki hal tersebut tidak mau menggantikannya dengan apapun yang ada di dunia ini dengan sebab itulah dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia akan istiqamah di atas Islam dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena mengingat waktu, maka inilah yang bisa saya sampaikan dalam kajian kita di siang hari ini sekaligus ini merupakan penutup dari rangkaian kajian kita selama saya berada di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan tentunya bagi diri saya sendiri yang paling utama dan juga sekali lagi apa yang saya sampaikan sekedar mengingatkan saya yakin apa yang disampaikan oleh para ustadz yang ada di sini yang menyampaikan kajian rutin di hadapan antum sangat-sangat lebih dari cukup apalagi ditambah dengan ustadz-ustadz dari luar yang memberikan banyak faedah ya jazakumullahu khairan maka manfaatkanlah kesempatan ini dengan sebaik-baiknya carilah sebab-sebab yang merupakan sebab yang bisa menguatkan hati kita menjadikan kita istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai di akhir hayat kita. Demikianlah, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Iya barakallahu fikum. Al-Imam Asy-Syafi'i Abu Abdullah Muhammad ibnu Ismail eh, Abu Abdullah Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i Beliau hidup di generasi tabi'ut tabi'in. <clears throat> Karena Imam Syafi'i adalah murid Imam Malik bin Anas. Dan Imam Syafi'i ada di generasi di atasnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi di antara Imam Madhab yang empat, sudah kita ketahui yang paling tua adalah Imam Abu Hanifah. Cuman Abu Hanifah, ya terkenal dia beliau kurang dalam meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, imamnya penduduk Madinah. Di zaman generasi tabi'ut tabi'in. <clears throat> Kemudian generasi setelah beliau yang juga masih tabi'ut tabi'in karena biasanya generasi tabi'in misalnya dibagi ada yang paling senior, ada yang di pertengahan, ada yang junior, begitu. Pembagian seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar di kitab Takribut Tahdzib. Imam Syafi'i dia termasuk generasi tabi'u tabi'in tapi bukan yang paling senior. Baru setelah setelah beliau ada Imam Ahmad, kemudian di bawah Imam Ahmad ada Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya. Ala kulli hal jadi beliau masih termasuk tiga generasi yang utama. Makanya Imam Syafi'i termasuk yang banyak dinukil ucapan-ucapan beliau ketika menjelaskan tentang sunnah, berpegang teguh dengan sunnah, kewajiban mengikuti hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, meninggalkan pendapat jika bertentangan dengan Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini banyak dinukil dan bahkan termasuk beliau yang paling terkenal kuat dalam pembelaannya terhadap sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dalam masalah ini. Nah, nah kelahiran pada Ustadz yang telah memberikan jawabannya. Ya baik Bapak, e, pertanyaan kedua, Akhi Firdaus, mohon mic. Ya, mohon disebutkan nama dan asal daerahnya. Assalamualaikum Nama saya Maksum dari Batam Center. Iya, silakan. Tadi dikatakan Pak Ustaz, seseorang ada yang paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Apakah yang, di, yang dimaksud kafir itu betul-betul keluar daripada agama Islam ataupun orang tersebut e, melakukan kemaksiatan-kemaksiatan ataupun orang tersebut e, mengingkari sebagian hukum-hukum Allah? Nah, itu saja Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya barakallahu fikum. <clears throat> itu maknanya makna yang sesungguhnya. Kufur benar-benar kufur. ini, ini menggambarkan bahwasanya perubahan dari iman menjadi kufur itu cepat. Mungkin orangnya tidak sadar tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia telah menjadi kufur. Seperti mungkin ada orang yang melecehkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tanpa dia perhitungkan akibatnya akhirnya dia menjadi kufur ini sudah kita ketahui sebagaimana <clears throat> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari mengatakan innar rajula layatakallah mobil bil kalimati min sakhatillah bi kalimatin min sakhatillah la yulqi yahwi biha fi jahannam sungguh ada seseorang yang mengucapkan ucapan yang mendatangkan kemurkaan Allah dia tidak pedulikan tidak dihiraukan akibat dari ucapannya dengan ucapan ini dia terjerumus ke dalam neraka jahanam. Naudzubillah min dalik. Jadi kalimat kufur itu diucapkan oleh manusia. Jadi ini bisa berarti kufur yang sesungguhnya menunjukkan iman itu bisa berubah dengan cepat kalau tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaan yang sempurna. Nah, barakallahu fikum. Nah, jazakallahu khairan. Dan satu penanya langsung lagi kita berikan kesempatan. Ya, silahkan. Iya, sambil menunggu mic. Oh ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon uh, sebutkan eh, nama dan asalnya. Nama saya Darwin. Iya. Ustaz, uh, eh, saudara-saudara kita mengamalkan uh, ibadah baru hujah kepada hadis yang lemah. Ada beberapa hal tentang uh, yasinan di malam Jumat. Mohon maaf, uh, pertanyaan uh, boleh langsung saja. Uh, sekarang posisinya kita sebagai orang awam, dengan kapasitas ilmu yang terbatas, saudara-saudara uh, kita me berhujah dengan dalil-dalil yang uh, lemah. Ya, pertanyaannya? Uh, posisi kita, apakah kita mengambil kan ada dua pendapat, Ustaz, yang yang secara garis secara garis besar kita mensohikan atau eh, membenarkan eh, hadis-hadis uh, tersebut atau yang uh, menyelisihinya. Ya, nah, ya. Uh, apakah kita boleh mengambil pendapat yang satu kemudian kita menyalahi pendapat yang lainnya? Karena posisinya kita sekarang uh, orang awam yang kapasitas keilmuannya kurang, Ustaz. <clears throat> iya, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya sudah paham. Iya, <clears throat> menyikapi hal seperti ini kita punya kaidah <clears throat> bahwa setiap perselisihan, apalagi perbedaannya sangat jelas seperti ini, mesti ada satu yang benar. Pertanyaannya bagaimana caranya kita menilai yang benar? Pertama, <clears throat> ya. Dalam menilai perbedaan misalnya masalah hadis satunya menilai sahih masalah tidak sahih dilihat siapa yang paling berilmu dalam bidang hadis di antara kedua ulama tersebut. Kemudian yang kedua, bisa kita menilai dari penjelasan mereka. Yang satu mengatakan hadis ini lemah karena ada rawi yang bernama demikian. Rawi ini dikatakan oleh Imam Ibnu Imam Bukhari begini begini begini. Jelas penjelasannya. Yang satunya mengatakan hadis ini diterima tanpa ada penjelasan. Tentu ini tidak ada penjelasan, kita dahulukan yang penjelasannya rinci. Ya. Dalam kebanyakan urusan-urusan seperti yang antum contohkan tadi itu dalil-dalil yang menyebutkannya jelas kelemahannya. Kalau kita merujuk kita akan lihat saksikan kelemahannya. Tapi ada masalah-masalah yang memang membutuhkan orang yang punya ilmu dalam masalah ini untuk bisa menilainya. Jadi tidak semua kita katakan, oh, kita bisa ambil salah satunya tidak. Yang bisa kita teliti, kita lihat meskipun cuma sepintas ya, atau kita bertanya kepada orang yang berilmu, itu bisa kita menilai. Cuman kalaupun ada di antara mereka yang mungkin berpegang teguh dengan pendapat yang lemah, karena disitulah sampai ijtihadnya, kita katakan kepada orang seperti ini, kalau betul-betul karena ilmu dia lakukan, dia akan dapatkan pahala satu. Seperti makna sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakama al-hakimu fajtahada tsumma asaba falahu ajran, wa idza hakama fajtahada tsumma akhta'a falahu ajrun wahid." Hadis Bukhari Muslim. Jika seorang hakim memutuskan satu perkara kemudian dia sungguh-sungguh menetapkan dan benar maka dapat pahala dua, kalau salah maka dapat dapat pahala satu. Iya, makanya di sini perlu kita membaca, kita perlu bertanya agar kita mengetahui dengan dalil masing-masing dari pendapat tersebut yang jelas yang telah kita ketahui pendapat itu lemah tidak didukung dengan dalil yang kuat wajib untuk kita merujuk kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana ini merupakan kesepakatan para ulama ahlu sunnah wal jamaah termasuk Imam Syafi'i sendiri yang mereka mengatakan idha sahal hadithu fahuwa madhabi jika satu hadis itu telah sahih maka itulah madhabku. Nah. <clears throat> Nah, jazakallah khairan pada Ustaz yang telah memberikan jawaban. Dan kita menuju ke pertanyaan tertulis. Uh, eh, Ustaz, saat ini Alhamdulillah saya sudah mengenal dan mempelajari sunnah. Tapi bagaimana caranya untuk uh, eh, mendakuhai keluarga saya yang eh, jauh tempatnya. Yang sama sekali belum tersentuh dakwah sunnah. Syukron. Ya, barakallahu fikum. <clears throat> Tentu saja mendakwai orang untuk menyebarkan kebaikan sunnah ini termasuk pahala dan keutamaan yang sangat besar. Juga termasuk sebab yang menjadikan petunjuk dalam diri kita sempurna. Konsekuensi kita mengetahui kebaikan, kita senang menyebarkannya kepada orang lain supaya semua orang melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita sebarkan kebaikan ini kepada orang lain apalagi keluarga dekat kita kita dapatkan nilai pahala dan ini merupakan sebab untuk menyempurnakan hidayah Allah dalam diri kita. Oleh karena itu berdakwah <clears throat> ini harus dilakukan oleh seorang yang mengenal kebaikan, tentu sesuai dengan kemampuannya. Adapun ketika dia merasa sulit atau rasanya berat, butuh kesabaran, maka ingat Allah tidak akan menyanyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Para nabi dan para rasul mengalami perjuangan yang lebih berat daripada kita. Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam, apa kurangnya? keluarga mereka juga yang mereka dakwai ternyata tidak mengikuti agamanya. Mereka tetap bersabar. Jadi ujian-ujian tersebut telah menimpa orang-orang yang mulia sebelum kita, makanya kita sebagai orang yang berusaha untuk mengikuti jalan kebaikan tersebut, harusnya juga kita bersabar ketika mendakwakan mendakwakan sunnah Rasulullah SAW. Nah, baik pertanyaan berikutnya Ustaz. Uh, Ustaz, bagaimana cara caranya agar tidak mudah terpengaruh dengan fitnah, terutama fitnah wanita? <coughs> Bagaimana caranya supaya tidak mudah terpengaruh dengan fitnah, utamanya fitnah wanita. <clears throat> Orang yang berpegang teguh dengan agama Allah, dia akan terhindar dari fitnah. Karena Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, ya petunjuk Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, itu menjelaskan fitnah dengan rinci, juga menjelaskan sebab-sebab menghindari fitnah dengan rinci. Ada batasan-batasan pergaulan yang diperbolehkan laki-laki dan perempuan, ada pensyariatan hijab, ada perintah untuk kaum perempuan misalnya lebih sering di dalam rumah seperti yang kita bahas di kajian khusus tentang akhwat kemarin. Kalau kita berpegang dengan batasannya, berarti kita berpegang dengan sebab-sebab yang menjauhkan kita dari fitnah dengan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nah, jazakallah Ustaz dan sebelum kita akhiri Ustaz uh, mohon untuk uh, rangkuman ataupun uh, garis bawah dari uh, pertemuan kita kali ini Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Ya sekedar rangkuman atau nasihat singkat di akhir kajian ini ya hendaknya kita menyadari kemuliaan besar yang Allah berikan kepada kita dengan Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk mengenal hidayah Islam dan hidayah sunnah. Juga kita harapkan kaum muslimin semua yang belum mengenal hidayah ini agar ikut merasakan hidayah Islam dan hidayah sunnah. Cuman kemudian kita menyadari siapapun kita tidak ada yang bisa menjamin diri kita akan terus istiqomah di atas kebaikan ini. Makanya dengan kita mengetahui mahalnya hidayah, kita akan berusaha mempertahankannya mencari sebab-sebab untuk menjadikan diri kita teguh di atasnya. Yang paling utama sebabnya adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena hidayah adalah miliknya, diberikan kepada siapa yang dikehendaki dan bisa dicabut dari siapa yang dikehendaki. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian menetapi majelis-majelis kajian sunnah, belajar untuk memahami, merenungkannya, memasukkannya ke dalam hati. Berusaha untuk selalu menetapinya ini merupakan sebaik-baik cara yang kita usahakan, ya. Yang dengan itu kita akan belajar sunnah, merasakan keindahannya, kemudian menjadikan hati kita tidak mau berpaling kepada selain sunnah Rasulullah SAW sampai di akhir hayat kita. Kurang lebih itu kesimpulannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan itu bagi kita semua. Nah, barakallah.